Manusia dengan berbagai macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ada yang mengira kebahagiaan itu dia peroleh dengan harta yang berlimpah luah, kekayaan duniawiah. maka seluruh waktunya dia pergunakan untuk mengumpulkan dan menambah kekayaan dan harta tersebut. Di antara manusia pula ada yang mengira kebahagiaan itu akan dia peroleh dengan kekuasaan dan kepemimpinan duniawi, kedudukan duniawi, Maka hidupnya pun ia forsir untuk memperoleh jabatan-jabatan tersebut. Ada pula yang menyangka kebahagiaan itu dia peroleh dengan foya-foya, dengan main-main, candaria dan semisalnya, bahkan dengan yang haram, maka ia gunakan pula waktunya, dia habiskan untuk main-main dan berfoya-foya ria. Ada pula bahkan dengan yang melakukan kabairuz dzunub dosa-dosa besar dengan meminum khomer, minuman keras, memabukkan, narkoba dan yang semisalnya semua itu mereka lakukan dengan dugaan di situ dia akan bahagia. Padahal justru dengan semua itu manusia semakin terpuruk, semakin sengsara dan sempit hidupnya. Semakin dia jauh dari hakikat kebahagiaan itu sendiri. Di dalam Toha ayat 123 Allah sebutkan Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa Allah sebutkan yang mengikuti hidayahku dia tidak akan sesat, dia pula tidak akan celaka. Maka yang muslim beriman yakin kebahagiaannya dunia dan akhiratnya tidak akan dia peroleh kecuali dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Jalla fi'ula di mana Allah menetapkan hidayah dengan menafikan bolalah kesesatan Allah tetapkan kebahagiaan dengan menafikan syakawah celaka faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa yang mendapatkan itu adalah orang yang la tidak sesat, wala yashqa, dan tidak celaka, syakawah. Itu pula yang Allah sebutkan dalam Toha ayat kedua. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa tidaklah kami turunkan Quran kepadamu sallallahu alaihi wasallam agar kamu celaka. Quran diturunkan tidak untuk kamu celaka tapi sebaliknya untuk kamu bahagia. As-sa'adah lawan daripada syakawah. Quran diturunkan untuk itu tujuannya memberi kebahagiaan bagi yang beriman dan mentaatinya. Maka ini dasar pokok yang perlu difahami oleh setiap mukmin bahwa kebahagiaan biadillah di tangan Allah semata maka tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya cara-cara apapun metode dan konsep apapun yang dia jalani untuk mendapat kebahagiaan jika itu bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah jauh dari hidayahnya, jauh dari jalannya, maka tidak akan manusia mendapatkan kebahagiaan tersebut. Karena Allah lah pula yang mempermudah segalanya. Dia yang memberi taufik, dia yang menolong hambanya, dia yang memberi hidayah, dia yang mengangkat, dia pula yang menjatuhkan dengan kehendaknya. Dia yang memuliakan, dia pula yang menghinakan. Firman Allah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang menentukan segalanya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm dalam bait-bait syair ma'ruf yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun ma syi'ta kana wa illam asha' segala yang aku kehendaki jika engkau ya Allah tidak menghendakinya tidak akan itu terjadi tidak akan itu aku dapati. Kalaupun orang berambisi dan menginginkannya, jika Allah tidak inginkan, tidak akan dia peroleh. Wa masyita sementara segala yang engkau kehendaki ya Allah, pasti itu yang terjadi walaupun aku sendiri tidak menginginkannya. Wafil fil ilmi yajril fata wal musin khalaqtal ibad ala ma 'alimta ilmu Allah luas mengetahui segala sesuatunya yang muda ataupun yang tua pada hambanya Allah ciptakan semua di bawah ilmunya wa hadza a'anta wa dalam tu'in ala dzamananta wa hadza khadzalta Hamba yang ini engkau beri pertolongan. Hamba yang itu tidak engkau beri pertolongan. Hamba yang ini engkau berikan minnah kepadanya. Kenikmatan, pertolongannya. Yang itu khadalta, engkau khudlan. Wal'iyadzubillah, tidak engkau beri taufik kepadanya. Wa minhum qabih wa minhum hasan faminhum syaqiyun wa minhum sa'id ada dari hambamu itu yang jelek ada yang baik ada dari hambamu itu yang celaka syaqi ada pula dari hambamu itu yang kau tentukan sa'id bahagia mendapat saada demikian segalanya Allah yang atur, Allah yang tentukan dalam Ar-Rahman 29 Allah sebutkan pula tentang makna ini kulla yaumin huwa fi sya'n setiap hari Allah dalam urusan mengatur hambanya ini dibantu ini diberi taufik yang ini dihinakan yang ini diangkat yang ini direndahkan yang ini Bahagia Allah yang atur segalanya. Demikian pula Allah sebutkan dalam Ali Imran 26 yang jelas ini akidah yang wajib diimani oleh setiap mukmin sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Al-iman billahi wa rasulih huwa jima'u sa'adah wa asluha. Garis besarnya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terkumpul padanya kebahagiaan seluruhnya. Bahkan itu yang menjadi akar bagi kebahagiaan seorang hamba. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Allah sebutkan pula tentang makna ini di dalam ayat Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah Yang beramal saleh laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman maka sungguh kami beri dia kehidupan yang baik kami hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia. Wahwa mukmin jika dia beriman, jika dia beramal saleh, menjalankan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala Fid dunia jannah Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah Di dunia ini ada surga yang tidak memasukinya dia tidak akan masuk surga di akhirat sana kelak. Yang beliau maksud surga dunia adalah surga iman, lezat dan manisnya iman. Dia dapati dengan iman ini ketenangan, kebahagiaan, jannah. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan wajulat qurratu aini fis salah dan dijadikan kebahagiaanku, kesejukan hatiku pada solatku. Ini dengan solat, dengan ibadah ini iman. Beliau mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Seringkali beliau katakan kepada Bilal, Arihna bis salah ya Bilal. Buat kita tenang dengan sholat ini wahai Bilal. Artinya di situ si mukmin mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya dengan ibadah dan ta'ah. Juga Allah sebutkan di dalam Quran alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub Orang-orang yang beriman dan tenang kolbunya dengan zikrullah. Ketahui dengan zikrullah. Kolbu itu akan tumak nina akan tenang, mendapatkan ketentramannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis dari hadis Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min nafsin manfusa illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar illa waqad kutibat syaqiyah atau sa'idah. Setiap jiwa yang bernafas, yang hidup manusia ini kecuali telah Allah tetapkan Allah catat tempatnya di surga kah? masallallah min fadlih. Ataukah dia di neraka? Wal sudah Allah tetapkan. Telah Allah tetapkan apakah dia menjadi orang yang syaqi, celaka, ataukah dia menjadi orang yang sa'id, bahagia. Semuanya sudah Allah tetapkan. Qila afala nattakil. Mendengar itu para sahabat bertanya, kalau begitu apakah kita pasrah saja ya Rasulullah? Udah nggak usah beramal. Kalau emang ditetapkan jannah dan baik ya tetap bahagia. Qala la Rasul sebutkan jangan jangan pasrah demikian. I'malu tetaplah kalian beramal. Beramal saleh, taat, ibadah. Wala tattakilu jangan kalian pasrah meninggalkan amalan Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Karena masing-masing akan terbawa, dimudahkan untuk yang dia diciptakan karenanya. Amma ahlu sa'adah fayuyassarun li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang memang ditetapkan bahagia, dia dimudahkan, digiring, diarahkan mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang bahagia, yakni taat, ibadah diberi taufik, dibantu. Wa amma ahlu syaqawa fayuyassarun di amali ahli syakawa. Adapun yang celaka dia akan dipermudah digiring mengamalkan amalan orang-orang yang celaka. Makna ini Allah sebutkan dalam Quran Fasanuyassiruhu lil yusra Kata As-Sa'di rahimahullah makna ayat kami mermudah kami permudah untuknya untuk segala kebaikan untuk segala khair kami permudah baginya meninggalkan segala kejelekan maksiat karena si hamba menjalankan asbab sebab-sebab yang karenanya dia diberi taufik oleh Allah dimudahkan baginya kebaikan dia amalkan diringankan baginya dan dibantu pula dia diberi taufik untuk menjauh membenci dan meninggalkan yang jelek yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tanda ada Allah jadikan tanda bagi seseorang apakah dia itu digiring dimudahkan untuk kebaikannya atau sebaliknya untuk kejelekannya fasanu yasiruhu lil usra lawan dari yang pertama tadi yusra kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tanda-tandanya agar seorang hamba bercermin jika ada padanya kebaikan tanda-tanda baik falyahmadillah untuk dia bersyukur kepada Allah memuji Allah dan meminta selalu agar ditetapkan padanya ditambah kalau memang ada padanya tanda-tanda kejelekan agar segera dia bertobat kepada Allah berbenah diri segera mungkin. Kata Imam Ibnul Qayyim min alamati sa'adah wal falah tanda kebahagiaan, tanda kemenangan bagi seorang hamba kalau dia itu dipermudah untuk kebaikan, yusra. Kalau dia itu orang yang dicatat baginya kebahagiaan, ditetapkan baginya insya Allah tempatnya di jannah Satu kata Ibnu Qayyim Ketika bertambah ilmunya Semakin bertambah tawadhu'nya Bertambah rahmatnya kepada orang lain Tambah dia kasih sayang Kasihan melihat orang yang jahil, miskin pula. Gak ngerti kalau itu haram, gak ngerti kalau ini Ada rasa iba pada dirinya. Pada orang yang jahil. Dan dia tawaduk dengan ilmu itu semakin merendah hati. Semakin jauh dari takabur. Semakin jauh dari ujub. Bangga diri. Tanda kalau dia dipermudah, diberi taufik untuk kebahagiaannya. Setiap bertambah amalannya, yang kedua, semakin dia takut kepada Allah. Dia semakin banyak ibadahnya, semakin bertambah amal solehnya, dengan itu semakin dia bertambah khawatir. Semakin takut. Kalau-kalau itu tidak diterima Allah. Kalau-kalau semakin khawatir. Padahal amalannya semakin bertambah. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Usianya terus berjalan, bertambah. Kemarin 10 tahun lalu mungkin dia usia kepala 3, 30, 31, 32. Enggak terasa 10 tahun sekarang sudah kepala 4 dia. 40, 41, 42. Kalau Allah beri umur 10 tahun kemudian dia akan masuk kepala 5 dan seterusnya. Semakin bertambah usianya semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Semakin dia sibuk mementingkan akhiratnya ingat mati. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, "Ya bena Adam, innama anta anfas. Kullama zahaba nafasun, zahaba ba'dhuk." Wahai Bani Adam, kamu itu hanya kumpulan kumpulan nafas. Kalau dikumpulkan kamu itu cuma nafas yang dikumpulkan. Setiap kali kamu ambil nafas, setiap kali satu nafasmu hilang lewat, berarti berkurang usiamu. Semakin dekat kamu dengan kematianmu. Berkurang ambisinya. Mungkin usia 20, 30 semangat-semangatnya dia sana kemari siang malam tidak ada beda untuk kerja, kerja dan kerja. Nah, beriring dengan waktu bertambahnya usia, semakin kurang ambisinya untuk dunia. Secukupnya bagi dia. Yang penting dia nggak sampai ngemis kepada orang lain. Kata Ibnu Qayyim semakin bertambah hartanya, semakin bertambah dermanya, semakin loman, karim, ringan tangan, membantu, memberi, semakin hartanya banyak. Semakin terus bertumpuk kekayaannya semakin dia derma, sedekah, infak kepada yang lain. Semakin bertambah kedudukannya, semakin dia dekat kepada orang lain. Semakin dia mempermudah hajat urusan mereka ditambah dengan tawaduknya kepada mereka semua. Apa yang bisa saya bantu ini? Apa kebutuhan kalian apa ini? Semakin dia merasa harus bertanggung jawab membantu hajat sekian banyak orang. Kebalikannya kata Imam Ibnul Qayyim tanda-tanda syakawah tanda celaka. Lawannya, jika bertambah ilmunya semakin bertambah kibirnya. Makin sombong dia. Dan itu terlihat terlihat pada tutur katanya, terlihat pada sikap dan perbuatannya, Orang tahu dan bisa membaca takabur ini orang. Nah, bahasa-bahasa yang dia gunakan nah, beda. Kalau orang itu tawaduk misalnya dia dibenturkan dengan pendapat seorang imam, seorang alim besar, tapi imam fulan berpendapat begini, ulama fulan berbeda dengan dia dia akan bercermin ya sepertinya perlu dikaji ulang nah perlu dibahas lebih jauh ini permasalahan karena beliau adalah ulama besar imam sunnah begini begini tawadu eh, orang yang naudzubillah ada tanda celaka pada dirinya wow salah itu sudah ada nggak ada nilainya pendapat itu, nggak ada bobotnya sama sekali. Jangan dilihat, jangan dianggap. Hmm. Terlihat pada tutur kata, cara bahasanya, penyampaiannya. Hmm. Semakin bertambah amalannya, semakin bertambah kebanggaannya pada dirinya sendiri. Semakin bertambah husnudzon dia pada dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Udah. Saya ini ahlul jannah sudah. woi ibadah saya begini, amalan saya begini. Nggak akan masuk neraka, nggak akan dimurkai Allah. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula ambisinya terhadap dunia. semakin jadi. Semakin semangat, sibuk, semakin gak ada waktu untuk akhiratnya. Usianya terus semakin tua, semakin tua. Tapi bersamaan dengan itu, ngalang-ngalai yang muda. Kesibukannya terhadap bisnisnya atau apalah urusan dunianya. Karena semakin pinter, semakin tahu celah, semakin faham, semakin mengerti, semakin dia ambisi. Nah, semakin gak ada waktu untuk ngaji, untuk belajar agama, mendengar ilmu, datang ke majelis. Kata Imam Ibnul Qayyim, semakin bertambah hartanya, semakin dia bakhil, makin pelit terhadap harta itu dia tahan, tidak dia infakkan. Semakin dia bertambah kedudukannya, semakin dia itu congkak, semakin mempersulit untuk menyelesaikan hajat orang. Tidak semudah itu menemui dia. Sulit sekali dan menghindar dia dan jual mahal. Merasa kedudukannya semakin tinggi, semakin dibutuhkan orang. Demikian kata Ibnul Qayyim, ibtila minallah. Ini semua ujian dari Allah kepada hambanya ada yang dengannya hamba itu menjadi bahagia ada yang karenanya pula seorang hamba itu menjadi celaka diuji oleh Allah dengan semua itu kebahagiaan itu buah yang berasal dari rogbah rogbah itu niat kesungguh-sungguhan, harapan yang sangat. Dan itu pokok utama dalam ilmu rohba. fima indallah. Betul-betul si hamba berharap mendapat apa yang di sisi Allah. Jika itu ada padanya akan membuahkan kebahagiaan baginya. Sebagaimana ar-rahbah rasa takut, khawatir itu merupakan pokok daripada zuhud Orang zuhud itu orang yang sangat rohbah. Sangat khawatir. Takut. Kalau kalau ia terkena sesuatu. Jangan-jangan ini akan mencoreng agamanya. Rohbah. Buahnya dari zuhud ini. Ibadah kepada Allah maka jika berpasangan keduanya antara ilmu dengan zuhud sempurna kebahagiaan seorang hamba sempurna fadilah keutamaan dan kebahagiaan yang akan dia peroleh di dunianya maupun kelak di akhiratnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. berbicara tentang kebahagiaan jika seorang hamba telah menjalani kehidupan berumah tangga, telah beristri, mungkin bahkan telah Allah karuniai anak keturunan dari pernikahannya. Tentu pula tujuan dan keinginan masing-masing adalah juga bahagia dalam bahtera rumah tangganya. Suami istri maupun mereka sebagai ibu dan bapak bagi anak-anaknya bahagia dalam keluarganya bahkan masing-masing dari kita dan semua orang adalah keluarga tidak mungkin tidak artinya imma kamu fard min afradil usra bagian dari keluarga itu atau keluarga itu sendiri. Kalau kamu sebagai suami, sebagai bapak, itu keluarga kamu. Kamu dan istri dan anak-anakmu. Atau paling tidaknya yang belum menikah kamu pula keluarga. Kamu punya bapak, kamu punya ibu, kamu punya kakak, punya adik dan seterusnya. Maka orang tidak akan lepas dari yang namanya keluarga usrah ailah dan harapan setiap insan untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya. Keluarga seperti kita tahu bagian dari masyarakat yang ada. Maka jika keluarga ini keluarga yang seidah, berbahagia, berarti masyarakat yang ada akan menjadi masyarakat yang bahagia pula. Mujtama' seid. Masyarakat yang penuh bahagia dunia dan akhiratnya. Keluarga yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan haruslah menjalani asbabus sa'adah sebab-sebab yang karenanya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan sebab itu harus dia lewati sebagaimana disebutkan tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi alal yabasi kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak ingin menjalani jalannya jalan yang harus dilewati Sungguh kapal itu tidak akan berjalan di tanah kering. Kamu ingin kapal ini berjalan, ya nggak mungkin bisa di daratan. Harus jalannya kapal ini di air. Itu jalan yang harus dia lewati. Maka orang yang menginginkan kebahagiaan ada jalan yang harus dia tempuh. Tanpa itu nggak akan dia memperoleh nggak akan dia merasakan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan ini sangat dipentingkan di dalam syariat karena dia berpengaruh dalam kehidupan setiap muslim maupun muslimah. Oleh sebab itu Allah sebutkan di ayat 97 An-Nahl yang telah lalu. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah yang beramal saleh laki maupun wanita dan dia beriman sungguh akan kami beri kehidupan yang baik yang bahagia baginya amalan saleh yang dituntut orang ikhlas padanya dituntut orang untuk mutaba'atus sunnah sesuai dengan tuntunan sunnah rasulnya agar benar-benar itu amalan menjadi amalan yang saleh wa huwa mu'min ada iman dalam dirinya ada yang dia harap ada yang dia takuti falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu dan akan kami balas bagi mereka pahala mereka lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan selama di dunia. Itu balasan Allah, janji Allah bagi setiap mukmin yang berusaha selalu menjaga keikhlasan dan mutabaahnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil qalb sya'thun la yalumu illa al-iqbal 'ala Allah hati manusia ada tercerai berainya Kadang hati itu seperti centang perenang entah kemana. Orangnya merasa gelisah, bingung, sumpek, gundah gulana, sedih. Dan itu yang tercerai berai itu nggak akan bisa dikumpulkan lagi, tidak akan bisa disatukan kecuali dengan menghadap Allah dengan ibadah, dengan berzikir kepadanya. Wa fihi wahsyah la yuziluha illal unsu billah. Hati itu pula ada perasaan liar. Layaknya orang kalau kalau kamu melihat binatang yang liar nggak bisa tenang nggak merasa bersahabat, nggak familiar dengan orang, inginnya lari, inginnya marah, nggak tenang, karena dia merasa liar. Dan itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan dia merasa tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah dengan menambah ilmunya terhadap Allah ma'rifatul asma wa sifat mengenal nama dan sifat-sifat kebesaran Allah dengan mengetahui keridoannya pada perintahnya larangan-larangannya sesuatu yang kalau orang benar-benar mengharapkan kebahagiaan akan dia pentingkan. Bagaimana dia kembali kepada Allah dalam segala urusannya. Bagaimana dia menambah ilmunya terhadap Allah, terhadap syariatnya. Karena itu rahasia penting untuk kebahagiaan dia. Semakin dia bertambah ilmunya terhadap Allah, semakin kenal Allah dengan nama dan sifatnya, semakin tahu syariatnya dan dia amalkan dengan jujur, semakin dia akan mendapat kebahagiaan hakiki Maka perkara utama kebahagiaan dalam berumah tangga dasar utama yang harus dia jalani adalah pilihan memilih istri atau pasangan hidup berdasarkan agama. Karena tadi segalanya syariat segalanya adalah ketaatan kepada Allah, kembali kepada Allah, maka agama ini pula yang menjadi dasar penentu pilihan dia mencari pasangan hidupnya. Itulah yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ma'ruf. Tunkahul mar'atu li arba' Wanita itu dinikahi karena empat sebab limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha hartanya kedudukannya kecantikannya dan agamanya fadfar bidhati din taribat yadak maka cari yang karena agamanya agar tanganmu tidak melekat di tanah sengsara agar kamu tidak sengsara, tidak merugi. Maka sebab pertama dari awal dia membangun rumah tangganya berdasarkan agama, penilaian syariat. karenanya dia menentukan pilihan. Siapa wanita yang akan menemani dia dalam kehidupan berumah tangganya? Rasulullah pun sebutkan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam nikahi wanita yang sayang, penyayang kepada kalian, atau ada pada dirinya sifat-sifat yang membuat kalian semakin cinta padanya. Ada karakter, watak yang membuat kalian semakin sayang padanya. Walud subur keturunannya karena aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Rasulullah pun sebutkan sallallahu alaihi wasallam nisaukum min ahlil jannah al-wadud al-aud allati idza ghadiba minha wada'at wada'at yadaha fi yadihi wa qalat la aghusu ghamsan hatta tardha wanita yakni istri kalian dari ahlul jannah adalah yang penyayang atau tadi sifat ada padanya membuat kalian semakin cinta padanya. Aud dan dia sering kembali. Ini kembali pada suaminya. Gampang kembali. Gampang meminta maaf kepada suaminya. Rasulullah sebutkan jika suaminya marah, padanya dia letakkan tangannya di tangan suaminya kemudian dia sampaikan aku nggak akan bisa merasakan tidur nyenyak nggak tenang sebelum engkau ridho padaku ini sebelum engkau memaafkan aku sebelum suaminya sifat nisa ahli jannah yang karenanya seorang muslim menjatuhkan pilihannya padanya. Ada sifat-sifat seperti ini. Akan bahagia kamu hidup bersamanya. Rumah tanggamu akan penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Seperti itu watak dan sifat istrinya. Wadud ada padanya sifat-sifat yang semakin membuat kamu cinta bertambah sayang padanya dari akhlaknya, tutur katanya dan au sering dan selalu mudah kembali kepada suaminya. Sebagian istri hadahunallah kalau sudah ada masalah dengan suaminya ada perselisihan, ada cekcok ini itu. Dia berisi keras dan mempertahankan egonya. Gak dikasih muka sama suaminya, dia juga gak akan ngasih muka. Mungkin bahkan ketika tidur dia kasih punggungnya ke suaminya. Gengsi dia untuk merasa untuk datang kembali ke suaminya, minta maaf, apalagi dengan menangis dengan ini. Bukan itu sifat nisa ahlul jannah. Sifat wanita ahlul jannah. Bukan seperti itu. A'ud. Rasul sebutkan dia selalu a'ud, sifat wazan fa'ul, menunjukkan seringnya. Ya ini gampang dia. Tiap kali ada permasalahan, ada perselisihan. Eh, dia yang kembali ke sang suami. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Aku nggak akan bisa tidur nyenyak sebelum kau ridho padaku. Sebelum kau memaafkan aku. Segera dia membenahi hubungannya dengan suaminya. Bahagia hidupmu. <clears throat> jika memiliki istri seperti yang Rasulullah sebutkan ini. Ini pada pilihan istri atau wanita yang hendak dia nikahi. Rasulullah telah berikan ciri dan tanda-tanda penting intinya agama ada pada perempuan ini. Agama bukan berarti bahas dia muslimah, agamanya Islam selesai. Artinya agama lebih luas. Akhlaknya, ibadahnya, ketaatannya, sifatnya bagaimana kepada suaminya. Makanya nasihat Khorijah Al-Fazariyah kepada putrinya yang hendak menikah, dia katakan kuni li zaujiki ardon yakun laki samaan jadilah kamu itu untuk suamimu bumi niscaya suamimu untukmu menjadi langit Artinya ini putrinya mau nikah dibekali oleh ibu yang soleha. Jadilah kamu bumi. Kamu tahu bumi di bawah kan posisinya. Namanya bumi diinjak. Jadi nah, injak namanya bumi tanah. Langit ada di atas. Kalau kamu ingin suamimu menjadi langit bagimu, menaungi kamu, membina kamu, ngayomi kamu. Kamu ingin suamimu itu betul-betul sayang padamu, hormat padamu, cinta, melindungi kamu dan seterusnya, mencukupi kamu. Jadilah kamu bumi. Posisimu selalu di bawah dia. Dalam segalanya. Dalam muamalah, muasyarah zaujiyah Bagaimana dia berharap akan suaminya menjadi langit, ngayom. Bagi dia sementara terkadang sebagian muslimah, sebagian istri ini ada Allah. Kalau berbicara suaranya di atas suara suaminya. Melototnya bisa lebih besar matanya dari mata suaminya. Dan kadang beberapa suami aslahahullah miskin. Nggak bisa ngadapi perempuan. Begitu istrinya melotot, unduk sudah dia. Nah. kata. Yang kedua, agar rumah itu atau keluarga selalu ditegakkan padanya zikrullah zikrullah dengan segala bentuk dan ragamnya. Terutama dari zikrullah itu tilawatu Al-Quran Al-Karim Betapa banyak rumah tangga muslimin hampir bisa dikatakan tidak terdengar suara Quran padanya. Bukan sekedar menyetel murotal. Fihi ada kebaikan tentu insya Allah. Dia setel murotal tiap hari. Tapi lebih dari itu, sahibul bait, sahibatul bait. Yang punya rumah, yang membaca. Kamu sebagai suami, sebagai bapak, istrimu sebagai istri, sebagai ibu, anak-anakmu meramaikan rumah itu, memakmurkannya dengan zikrullah, utamanya ini kiraatul Quran. Dibaca di pagi hari kah, setelah subuh, sore atau malam. tilawatul Quran seringnya rumah itu malah dimakmurkan bukan dimakmurkan dirusak dengan Qurannya syaitan lagu-lagu musik atau mungkin anasid-anasid sementara orangnya jauh dari al Azim. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Padahal Allah sebutkan ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan zikrullah kalbu itu tenang dalam Ar-Ra'd 28. Jika zikrullah ada di dalam rumah, pasti rumah itu pun akan tenang. Artinya rumah tangga itu tentram, bahagia. Tatmainul qulub Allah yang menjanjikan itu kepada mukminin, hamba-hambanya. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayi wal mayyit permisalan orang yang berzikir kepada Robnya dengan yang tidak berzikir seperti yang hidup dan yang mati. Yang ini bangke, mayat, tanpa nyawa. Yang ini hidup sempurna dengan kehidupan yang Allah berikan padanya jauh berbeda. yang ini diharapkan, disenangi orang, yang ini orang risih. Segeranya mereka ingin menyingkirkan dari mereka, dijauhkan, dikubur. Kan begitu namanya mayit. Nggak ada orang tetap bersama kami aja. Jenazahnya di eman eman Ingin menjauh, segera dijauhkan, dikubur. Artinya jauh berbeda orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak. Tanfir. Uslub ini dari Rasulullah membuat orang risih. Agar meninggalkan kejelekan ini tidak berzikir kepada Allah. Maka manfaat dan kemaslahatan zikir begitulah besar. Makanya di dalam sunnah ajaran-ajaran ini banyak. Antara lain yang Rasulullah sebutkan di hadits Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi hatta takhtimal aya fa innaka lam yazal alaika Allah hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi sampai akhir ayat. Karena jika itu kamu baca, tetaplah kamu dalam penjagaan Allah. Dan syaitan tidak akan mendekat kamu sampai pagi hari. Begitu kamu mau tidur, ada di tempat tidurmu, di rumah rumah tangga. Semua ini zikrullah. Bentuk-bentuk aneka ragamnya banyak. Zikir pagi, zikir petang yang Rasulullah sunnahkan di dalam hadis-hadisnya. Begitu pula yang Rasulullah sebutkan man qara'a bil ayatain min akhir suratil baqarah fi laila kafatahu yang membaca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah amanah Rasul sampai akhir ayat di malamnya maka itu mencukupi dia mencukupi dalam segala artinya melindungi dia menjaga dia mencukupi dia nah begitu pula yang Rasulullah sebutkan man qala bismillah alladhi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim thalatha marrat kalau dia baca ini tiga kali lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih tidak akan dia tertimpa kejelekan yang tiba-tiba tiba-tiba menimpa dia suatu keburukan, nggak akan. Kalau dia baca ini ringan, cuma tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali dibaca. Sampai pagi tidak akan menimpa dia keburukan atau kejelekan yang tiba-tiba dijaga oleh Allah. Begitu pula kalau pagi dia baca sampai sore tidak akan menimpa dia keburukan yang tiba-tiba. Begitu pula azkar wirid-wirid lain yang ada di dalam sunnah. Tatmainul qulub membuat kolbu itu tenang. Hmm. Qul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Nah. Semua zikir-zikir ini jika dia mulai masuk rumahnya berzikir, dia mau keluar rumah berzikir, dia mau makan berzikir. Sampai Rasulullah sebutkan syaitan itu pun berkata sesama mereka, kalau dia berzikir selalu lama mabita lakum wala asya. Di rumah ini kalian gak bisa tinggal, gak bisa bermalam. Tidak pula kalian bisa mendapati makan. Karena setan menyertai setiap aktivitas manusia, Bani Adam. Tapi begitu dia berzikir kepada Allah, khannas. Lari dia menjauh. Wahagada. Makmur. Dan diramaikan rumah itu dengan zikrullah. Sehingga penghuni dan isi rumah itu pun akan tenang, tumak nina dalam hatinya, kebahagiaan yang mereka rasakan dalam hidupnya. Wal baitul ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah tafiru minhu syayatin. Dan rumah yang dibacakan Quran padanya lari syaitan darinya yang dibacakan Al-Baqarah padanya zikrullah banyak Rasul sebutkan jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Baca Quran padanya karena Quran tidak dibaca di kuburan. Tempatnya dibaca di rumah kalian. Dimarakkan, rumah dengan bacaan ayat-ayat Allah. Demikian secara umum. Zikrullah. Seringnya atau terkadang mungkin beberapa keluarga jangankan membaca Quran rutin setiap hari di rumahnya. Mungkin bahkan si kepala rumah tangga masih belum bisa baca Quran. Kalaupun bisa sebagian mereka ya tak tak tak. Bacaannya berat dan apa istilahnya orang ketatal-ketatil berat patkat huruf per huruf kata per kata itu pun salah panjang pendeknya ininya ikhfa'nya gunahnya idharnya yang menjadi iskal yang menjadi masalah dia tidak berusaha membenahi bacaannya nggak ada kepeduliannya merasa anak belum mahir baca Quran, minta belajar ke ikhwah siapa yang tahu mengerti ilmu tajwid atau bersama yang lain agar dia lancar benar bacaannya makhrajnya bagian mereka hatta makhraj nggak bisa sekedar nggak bisa sebetulnya nggak masalah tapi nggak mau membenahi nggak mau belajar. Ya sudah dia merasa sinis apa adanya sudah. Sampai kapanpun ya seperti itu dia nggak ada berkembangnya. Tidak dia benahi. Bagaimana kamu berharap akan bahagia? Bagaimana kamu menginginkan ketenangan, ketentraman dalam rumah tanggamu? Sementara zikrullah seperti itu kedudukannya dalam hatimu. Nggak ada pembenahan. Yang ketiga, sebab kebahagiaan agar seorang suami benar-benar memainkan perannya sebagai pemimpin atas istrinya. bertanggung jawab atas itu. Firman Allah dalam An-Nisa 34 Ar-Rijal qawwamuna an nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu qawwamun an nisa memimpin dan mengatur mencukupi istri-istrinya dan itu termasuk dari kebaikan Islam dari kesempurnaan nikmat Allah kepada mukmin qawwamuna 'alan nisa kata As-Sa'di dalam ayat ini Allah kabarkan bahwa suami kaum lelaki berkuasa pemimpin dan pembesar atas istrinya mengharuskan mereka para istri untuk menunaikan hak-hak Allah ditaati dan dijalankan yaitu menjaga yang difardukan yang diwajibkan Allah harus dia amalkan menahan mereka para istri menahan ini suaminya menahan istrinya dari segala mafsada segala kerusakan yang merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak akhlaknya, merusak ketaatannya kepada suaminya, dicegah. Termasuk mencukupi mereka dalam sandang pangan maupun papannya. Qawwamuna ala nisa'. tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Itulah yang Rasulullah sebutkan warrajulu ra'in fi ahlih wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Seorang suami pun pemimpin pada keluarganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin di hadapan Allah kelak dia jawabkan Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Setiap hamba yang Allah pimpinkan kepadanya kepemimpinan orang lain. Yakni amanat bagi dia untuk memimpin. Masuk dalam hadis ini kepemimpinan besar sebagai khalifah, raja dan presiden atau semisalnya. Ataupun itu kepemimpinan kecil, skup kecil sebagai suami, kepala rumah tangga. Dia pemimpin, Allah amanatkan kepemimpinan keluarganya padanya. Sampai dia mati, di hari dia mati, sementara dia menipu pimpinannya, ini yang dia pimpin, bawahannya. Dalam hal ini suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, maka Allah haramkan surga baginya wal billah. Dia tidak bernasehat kepada mereka, tidak membimbing, tidak mengingatkan kepada mereka, tidak bernama ma'ruf, tidak bernahi mungkar. Ancamannya surga diharamkan bagi suami yang tidak bertanggung jawab dan semua itu membutuhkan ilmu. Dengan apa kamu memimpin? Dengan apa kamu membawa keluargamu ini sebagai penguasanya? Kowam mengharuskan dia begini-begini yang diperintah Allah, yang diajarkan Rasul. Kalau ilmu itu semua dia tidak ketahui bagaimana dia lakukan? Makanya dia dituntut untuk berilmu. Kata Umar Ibn Khattab, Ta'allamu qabla antasudu. Makanya belajarlah sebelum kalian itu memimpin, yaitu menikah. Sehingga kamu punya bekal untuk memimpin keluargamu dengan ilmu syariat. Kata Imam Bukhari, wa ba'da anta sudu. Bahkan setelah kamu nikah, teruslah belajar, teruslah bertanya, agar kepemimpinanmu pada keluargamu diridhoi ya Allah. Yang keempat, agar kekuasaan atau kepemimpinan dia dalam keluarganya diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka semua. Dalam Ar-Rum 21 Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dari ayat Allah Allah ciptakan dari diri kalian para istri untuk kalian mendapat ketenangan di sisi mereka. Allah jadikan pada kalian rasa cinta, kasih sayang dan rahmat. Maka Sebab penting juga dalam kebahagiaan berumah tangga untuk menjaga rasa cinta dan kasih sayang dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam pergaulan bersama istrinya. Kalaupun dia dapati kekurangan atau bahkan gangguan dari istrinya. Rasulullah ingatkan la yafruku mu'minun mu'mina. Jangan seorang mukmin suami membenci mukmina istrinya. Inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar kalau ada satu sifat yang dia tidak senangi, ada sifat-sifat lain pada istrinya yang dia senangi, dia ridhoi. Agar dia tidak menuruti syaitan yang berusaha dan terus syaitan ambisi untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan antara suami dengan istri bahkan dengan sebab-sebab kecil karena sebab-sebab sepele. Hanya masalah-masalah sepele yang bahkan itu tidak dia sengaja mungkin. Tapi syaitan membesar-besarkannya. Ini berarti istrimu begini, berarti begini, berarti. Untuk semakin besar permusuhan dan kebencianmu padanya. Akan sulit kamu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup bersamanya jika tidak ada ruhul mahabbah wal mawaddah rasa rahmat cinta dan kasih sayang kamu jaga dan kamu tumbuhkan dalam muamalahmu di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan arbaun minas sa'adah empat termasuk dari kebahagiaan kamu akan bahagia dengannya almar'atu salihah istri yang salihah wal maskanul wasi tempat tinggal yang luas wal jaru saleh tetangga yang saleh wal markabul hani dan kendaraan yang nyaman wa arbaun minasyaqawa empat dari kesengsaraan al jarusu tetangga jelek kamu sakit hati, diganggu terus olehnya. Wal mar'atu juga istri yang jelek. Wal maskanu dhayyik dan tempat tinggal yang sempit, wal kabusu dan kendaraan yang jelek. membuat kamu sengsara. Arba' minas sa'adah. Ketika Rasul sebutkan ini, empat dari kebahagiaan mar'atu soleha istri yang saleh membuat keluarga itu bahagia. Membuat suaminya tentram dan tenang di sisinya. ada kasih sayang, ada cinta, dan selalu berusaha wanita yang solehah menjaga dan menumbuhkan itu di dalam rumah tangganya bersama suaminya. Di dalam hadis lain Rasulullah tafsirkan tuh tu'jibuka Wanita soleh itu kalau kamu lihat kamu dibuatnya senang, kagum. taghibu fata'manuha ala nafsiha wa malika. Kamu tinggalkan, dia jaga amanat pada dirinya. Karena dia kehormatan bagi suaminya, dia jaga. Juga hartamu, dia jaga baik. Tanda dan ciri kebahagiaan wanita yang soleha tidak hanya di malam pertama, masya Allah tabarokar rahman. Kalau malam pertama, oh, dia berpenampilan sebaik mungkin sudah terbaik dalam seumur hidupnya mungkin. Dia usahakan secantik mungkin, menjumpai kamu. Tapi wanita salihah Rasul sebutkan tiap kali kamu pandang dia, taroha tu'jibuka. Ada padanya sesuatu yang membuat kamu tambah dan selalu kagum padanya. Maka itu setiap waktu, setiap kali terutama ketika suaminya membutuhkan dia. Dia berusaha jika dia wanita salihah ada padanya sifat-sifat yang membuat suaminya cinta dan sayang padanya, membuat kagum, membuat kamu senang ketika memandang dan melihat dirinya. Itu Rasulullah jadikan kebahagiaan dalam rumah tangga istri yang salehah. termasuk pula dalam hal ini al-muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah pergaulan dengannya dengan yang ma'ruf. Dalam An-Nisa 19 Allah sebutkan wa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergauli istri-istrimu itu dengan yang ma'ruf. Itu dari kedua belah sisi baik suami bermuamalah dengan istrinya hendaknya dengan ma'ruf istrinya pun bermuamalah dengan suaminya juga dengan cara yang ma'ruf walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf di ayat lain Allah sebutkan istrimu itu punya hak sama seperti dia juga punya kewajiban bil ma'ruf Artinya sebagaimana kamu tuntut dia memberi kewajiban kewajibannya, dia tuntut kamu kamu tuntut istrimu untuk menunaikan hak-hak kamu, maka semestinya kamu juga sadar dia punya hak dan itu kewajibanmu sebagai seorang suami. Berikan kepadanya dengan ma'ruf, dengan baik dengan cara terbaik sehingga masing-masing pihak ridho dan senang menambah rasa cinta dan rahmat kepada pasangannya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya wa ashiruhunna Nabil ma'ruf yaitu sesuai yang Allah perintahkan padamu. Yaitu menyempurnakan hak-hak istri, berikan dengan baik. Dari maharnya nafkahnya, bulanannya. Jangan bermuka masam, cemberut, mukamu di depan istrimu tanpa dosa. Pun dia nggak berbuat salah. Tapi kamu kasih muka yang pahit. Kamu beri muka yang masam, nggak ada senyum, nggak ada candaria, nggak ada tawa bersama istrimu sendiri. Padahal dia nggak melakukan kesalahan. Ataupun kalau melakukan kesalahan, ya Allah kesalahan sepele sesuatu yang tidak dia sengaja atau tapi balasanmu luar biasa besarnya. Hendaknya kamu bertutur kata yang baik kepadanya, tidak membentak-bentak, tidak melontarkan kata-kata tajam dan jelek. La wala ghalidhan tidak dengan kasar, tidak dengan ungkapan-ungkapan yang tidak terhormat. Jangan pula kamu menampakkan kecenderunganmu kepada wanita lain. Jangan kamu tampakkan itu di depannya. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf hancur perasaan dia. Apalagi kalau kamu banding-bandingkan. Anti nggak seperti umum fulan. Itu istrinya fulan itu masya Allah dia. Dia begini, begini, begini, ini, ini, ini. Anti apa? Mana? Bukan begitu muasyarah bil ma'ruf. Kalau memang itu kekurangan dia, kesalahannya, nasihati dengan baik nanti semestinya begini, itu kewajiban nanti nyambut suami semestinya begini, begini. Itulah muasyarah bil ma'ruf yang Allah perintahkan kepada mukminin dan itu sebab penting dalam kebahagiaan perumah tangga. Tentunya dari kedua belah pihak istri pun demikian dalam bermuasyarah kepada suaminya kata Qurtubi rahimahullah begitu Allah memerintahkan mukminin untuk baik dalam bersahabat yakni berteman bermuasyarah dengan istri mereka jika telah diakat. Kamu sudah akad, sudah katakan kobil tu nikahaha tazwijah bil mahril madkur. Saya nikahi fulana pintu fulan dengan mahar sekian. Artinya itu misa ghalidha sudah kamu ambil. Kewajiban kamu menjaga dia dengan baik. Bermuasyarah dengan baik kepadanya itu lebih membuat tenang hati, lebih membuat tenang jiwa, lebih membuat bahagia kehidupan. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ingat logikanya kembalikan pada dirimu sendiri. Kalau saja itu dimengerti, Masya Allah, bagus. Seperti yang Rasulullah sampaikan kepada orang yang mau berzina. Dibalik oleh Rasul. Kamu ridho kalau itu dilakukan pada ibumu, putrimu, saudarimu. Enggak ya Rasulullah. Sama orang lain juga enggak akan ridho. Kamu lakukan itu pada putrinya, ibunya, anaknya, saudaranya, dalam pergaulan berumah tangga pun demikian. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Istrimu putri seseorang atau istrimu saudari seseorang atau ibu dari seseorang. Maka kembalikan pada dirimu kalau putrimu yang dinikahi orang lain diperlakukan semena-mena, didolimi, disakiti dengan kata-kata atau sikap dan perbuatan, disia-siakan. Bagaimana perasaanmu sebagai bapaknya? Kamu ridho, anakmu diperlakukan begitu. Putri yang kamu sayangi, kamu didik semenjak bayi, ternyata begitu nasibnya atau saudarimu, adik atau kakakmu diperlakukan begitu sama orang, sama iparmu, kamu sakit hati, marah, nggak terima kamu. Itu saudarimu diperlakukan sedemikian rupa. Atau itu ibumu, misalnya janda ibumu dinikahi orang, ternyata disia-siakan. Kamu nggak terima. Sama istrimu pula putri orang Istrimu pula saudari orang. Istrimu pula ibu dari seseorang. Gak akan keluar dari ini. Mereka gak akan ridho. Gak akan terima. Sakit hati mereka kalau kamu perlakukan semena-mena. Fakamata dinu tudan. Maka sama. Sebagaimana kamu ingin putrimu diperlakukan baik, perlakukan putri orang yang jadi istrimu dengan baik. Sebagaimana kamu ingin saudarimu diperlakukan baik sebagai istri orang, perlakukan saudari orang sebagai istrimu dengan baik. Mu'asyara bil ma'ruf. Hakadha. Sebab penting untuk orang itu mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW sebutkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian kepada keluarganya dan aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku sebaik-baik orang dalam muasyarah adalah kepada istrinya sendiri kadang orang baik kepada temannya Masya Allah dalam pergaulan sehari-hari bersama sahabatnya bersama ikhwahnya dikenal baik, masya Allah ini akhlaknya, tutur katanya, tapi 180 derajat kalau bersama istrinya. Entah kenapa. Sebaliknya, justru orang terbaik kalian yang terbaik dalam muasyarah kepada istrinya. Dia lebih berhak mendapat kebaikanmu dibanding orang lain. Ah, kata di dalam sunnah pun dicontohkan banyak yang serupa dengan ini kasih sayang muasyarah bil ma'ruf yang Rasulullah SAW contohkan bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu taala anhunna termasuk dalam kebahagiaan berumah tangga adalah adil, keadilan di antara anak dalam banyak hal, tidak dibedakan satu dengan yang lain, tidak hanya dalam pemberian, tidak hanya dalam nafkah, bahkan dalam perasaan seperti mencium Kamu cium anakmu yang satu, cium yang lain. Adil. Agar ini tidak merasa oh, kenapa fulan yang dicium adiknya saya kok tidak adil membuat mereka tenang, bahagia di rumahnya bersama orang tuanya. Demikian Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis Nu'man ibnu Bashir. Nah. Fakulluhum a'taita mithla ma a'taitahu. Apa semua anakmu kamu beri sama seperti ini? Ketika dia jawab tidak, Rasul katakan, falai saya suluhu hada wa inilah ashadu illa 'alal haq." Enggak benar yang begitu. Hanya satu yang kamu beri yang ini tidak. Enggak adil. Dan aku enggak akan bersaksi dengan yang batil, aku hanya bersaksi pada yang hak. Tidak direstui pemberian itu oleh Rasulullah SAW karena tidak adanya keadilan padanya. Secara umum keadilan dalam segala hal, segala perkara termasuk pula dalam sebab kebahagiaan adalah husnudzon di antara kedua belah pihak suami dan istri. Berbaik sangka dalam tasarruf dalam tindak tanduk dan perbuatannya selama kamu tidak punya bukti yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan husnudzonlah cari makhraj alternatif terbaik untuk istrimu, istri pun demikian cari alternatif terbaik untuk suaminya. Jika secara umum dalam pertemanan Umar katakan anta tajid ilal khairi minhu mahmala. Kalau kamu masih bisa mengarahkan kepada arah terbaik, arahkan. Nah, ini temanmu mungkin berkata begini, berbuat begini. Kamu husnudzon padanya. Oh insya Allah fulan tidak niat jelek. Kita tahu fulan masya Allah baik orangnya. Ya mungkin yang dia maksud begini, mungkin yang dia maksud begini. Dia nggak bermaksud jelek, dia nggak bermaksud begini. Kamu husnudzon arahkan kepada arah terbaik. Terlebih ini orang paling dekatmu, istrimu. Begitu pula istri ini orang paling dekatmu, suamimu. Karena akan ada selalu saja gesekan namanya kedekatan. Begitu sangat dekat. Ada gesekan, ada syaitan main di situ. Apa maunya fulan begini? Kenapa kok fulanah begitu? Kenapa istriku berkata begini? Jangan-jangan dipanjang-panjangkan oleh syaitan. Bahkan mungkin kamu dengar satu kata dari dia didengung-dengungkan terus di telingamu seakan oleh syaitan beribu-ribu kali. Kok bisa dia berkata begini? Sekali dia berkata terucap. Tentunya itu jelek, harus dibenahi, harus dinasehati. Tapi untuk terus kamu ingat-ingat, terus terulang-ulang di telingamu apa maunya? Apa yang dia inginkan dengan ini? Yang diinginkan setan keretakan dan kebencian permusuhan, husnudonlah. Selama itu memungkinkan dan bisa agar terjaga kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga kalian. Demikian pula tidak kalah pentingnya ta'awun alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan saling membantu dalam kebaikan mengamalkan dalam takwa meninggalkan maksiat larangan Allah larangan rasulnya perlu ta'awun Ada suatu dalam hadis Rasulullah sebutkan rahimallahu rajulan qama minal lail Fasallah, wa ahlah fa in abat rasya ala wajhiha ma'a Allah rahmati seorang suami bangun malam sholat, dia bangunkan istrinya kalau nolak dia ciprati air supaya bangun begitulah sebaliknya Allah rahmati wanita yang sholat malam dia bangunkan suaminya kalau nolak dia ciprati air agar bangun ta'awun alal birri wa taqwa begitu dalam kebaikan-kebaikan yang lain bertawun, dibantu, didukung kalau itu kebaikan, amal khair, dicegah, dilarang, dinasehati, jika itu kejelekan, didudukkan dengan baik, bertawun alal birri wa taqwa. Sebab yang karenanya keluarga itu akan bahagia dalam bahteranya termasuk pula penting dalam kebahagiaan rumah tangga untuk seorang lelaki iltizam berpegang teguh dengan manhaj solihin manhajnya orang-orang soleh dalam bermuamalah dengan keluarganya, istrinya. Dalam bermuasyarah dengan istri dan anak-anaknya. Karena itu amanat yang Allah titipkan padanya. Untuk menjaga rahasia keluarganya. Tidak dia ceritakan ke sana kemari tanpa ada sebab syar'i. tidak menyakiti istrinya Rasulullah sebutkan la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abad thumma yujami'uha fi akhiril yaum jangan salah satu dari kalian mencambuk istrinya seperti dia mencambuk budaknya diajar habis-habisan sekuat tenaga nggak taunya nanti di akhir malam dia gauli hmm. Artinya dia membutuhkan istrinya. Tapi ketika dia menghukum atau ini iqab begitu dahsyatnya layaknya budak dia. Bukan begitu orang yang saleh dalam memuamalai istrinya. Baca bagaimana biografi salihin para ulama salaf bagaimana mereka kepada istrinya terutama tentu yang paling tertinggi adalah Rasulullah SAW bagaimana bermuasyarah dengan istri-istri beliau kemudian para sahabat kemudian para tabiin dan para a'immah bagaimana mereka dengan istri-istrinya kesabarannya rif kelemah lembutannya pendidikannya ketegasannya nasihatnya segalanya nah, itu yang Rasul ingatkan istausu bin nisa khaira fa innahumma hunna awan indakum. Diwasiatkan baik-baik mereka itu kepada istri-istri mereka karena itu tawanan bagi kalian namanya tawanan tergantung nasibnya kepada yang menawan kalau yang menawan ini baik, kasih makan, tempat tinggal yang layak, ini ini, senang tawanannya. Tapi kalau yang menawan ini kejam dan luar biasa, ya nasibnya yang ditawan. Nah, istri itu seperti tawanan. Kita nggak bisa kemana-mana sudah mau apa? Mau lari pulang ke orang tuanya haram dosa. Dia harus bersama suaminya, seperti tawanan. Tergantung seperti apa yang menawan dia. Makanya diwasiatkan oleh Rasul SAW untuk baik-baik wasiat kepada mereka. Rasulullah sebutkan ini uharriju haqqad dhaifain. Aku memberatkan hak dua yang lemah. An-nisa wal miskin. An-nisa wal yatim, Aku memberatkan dua hak orang yang lemah, wanita dan yatim. Anak yatim miskin, gampang ditipu orang, gampang di ini, belum balik, Gak ada orang tuanya yang jaga, bela. Kalau masih punya orang tua kan dikejar, siapa yang nipu kamu? Mana tunjukkan? Ini jaga hartanya. Tapi anak yatim lemah. Makanya diberatkan haknya oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu ganggu. Besar dosanya. Begitulah termasuk yang lemah wanita. Berat haknya. Karena dia juga lemah. Gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi orang tuanya mungkin jauh di luar kota sana. Bahkan mungkin di luar pulau. Jauh. Mau ngadu kemana dia? Mau lari kemana? Satu-satunya tempat kembali dia kamu sebagai suaminya. Maka jaga baik-baik wasiat Rasulullah dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kepada mereka itu beberapa asbab penting yang hendaknya difahami dan diamalkan untuk kebahagiaan berumah tangga sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah sebab yang harus dijalani karena sebab kebahagiaan jalan yang harus ditempuh untuk mendapat kebahagiaan itu sebagaimana telah Allah ajarkan dan Rasul sampaikan di dalam sunnahnya waffaqallahu jami lima yuhibbu wa yardha wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin